Makna yang dimaksud di sini khanafitin azakumullah ialah apa yang dijelaskan di atas bahwasanya yang melaksanakan amal ibadah ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia. Kemudian ibadah itu eh, jin dan manusia itu terkadang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara mereka pula ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni hikmah syariah diniyah. فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال di antaranya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda Yaqulu Allah taala li ahwani ahli nari azaba Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata kepada penghuni neraka yang paling ahwan yang paling ringan azabnya Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Ila ada yang mengatakan dengan ya Azzaikumullah dia adalah Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bertanya kepada orang tadi, "Lau kanat laka wa ma fiha?" Kalau seandainya kamu ini memiliki dunia dan seisinya. Akunta muftadian biha. Apakah engkau akan menebus azab ini dengan dunia kamu tadi? Fayaqul na'am. Maka orang tadi mengatakan, iya, saya akan menebus azab ini dengan semua dunia dan seisinya yang saya miliki. Hakata ya ikhwan. Ini menunjukkan penyesalan yang amat sangat dalam pada ahlun nar. Orang-orang yang telah masuk dalam neraka jahanam. Mereka semuanya berkeinginan ya azakumullah untuk kembali ke dunia Saya beramal soleh. Atau mereka berkeinginan untuk bisa menebus azab yang mereka rasakan selama itu dengan dunia yang ada pada mereka. Fa'anna lahum dzalik. Tak mungkin ya, Saya Fayaqul maka Allah menyatakan kepada dia, "Qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hadha." Dulu saya menghendaki dari diri dari dirimu, dari kamu Mahuwa ahwanu min hadha. Sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Daripada kamu harus menebus azab dengan dunia seisinya. Ada yang lebih ringan. Dan itu yang saya inginkan dari kamu dulu di dunia ini. Hadha wa syahid. Dari kalimat Qad aradtu minka. Hadil iradah. Iradah ma'adha ya ikhwan. Iradah syar'iyah diniyah. Yani saya mencintai, menginginkan, meridai dari kamu sesuatu yang sesungguhnya lebih ringan dari tadi. Ini namanya irada syariah diniyah. Menunjukkan apa ya, kawan? Menunjukkan eh, apa eh, menunjukkan bahwasanya tidak semua orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ibadah, ada yang tidak. Menunjukkan pula bahwasanya irada syariah diniyah atau hikmah syariah diniyah terkadang terlaksana, terkadang tidak terlaksana. Ada wasyahdina apa? Apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya ya Allah Allah mengatakan setelah itu, wa anta fi sulbi Adam. Saya menghendaki dari kamu sesuatu yang lebih ringan daripada ini dalam keadaan kamu masih di sulbinya Adam, yaitu Allah tusyrika bi Engkau jangan berbuat syirik kepadaku. Ahsibuhu qal. Saya kira eh, Allah mengatakan. Wala udkhilukan nar. Dan aku tidak akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Fa'abaita illa syirka. Tapi engkau enggan. Engkau tidak mau. Melainkan tetap melaksanakan kesyirikan-kesyirikan tadi. Ya kalah. Maka hukuman istimbal neraka tempat kamu. Ini kayak tadi. Loh, kenapa kau sebutkan sini kalimat Allah syirik api. Kamu jangan syirik padaku. Mana perintah ibadahnya? Mana perintah bertauhidnya? Hah? Apa cukup semata-mata nggak nggak nggak syirik? Hah? Telah cukup semata-mata nggak syirik. Yang penting tidak syirik kepada Allah. Khalas. Apa cukup demikian? Nggak cukup. Hah? Ditambah apa lagi? Nggak cukup dengan dengan hanya semata-mata meninggalkan syirik. Terus? Enak yang ada. Kalau nggak cukup hanya semata-mata mendengarkan syirik. Terus gimana setelah itu? Harus harus, harus apa kita ini? yakni tidak cukup hanya semata-mata meninggalkan syirik tapi harus disertai dengan amalia ibadah pertanyaan saya sekarang lalu kenapa dalam riwayat ini hanya disebutkan Allah tusyrika bi kamu jangan syirik sama aku saja Padahal kita meyakini bersama tidak cukup hanya semata-mata meninggalkan syirik, harus disertai dengan ibadah, harus disertai dengan tauhid, harus disertai dengan keimanan, dengan ketaatan, dengan amalia nah, Agar sini. Lalu kenapa hanya disebutkan kalimat Allah tu syirikabi? Bilal, saya benar-benar. Aywa. Dari bab iltizam. Itu konsekuensinya. Paham ya? Tidak disebutkannya amal ibadah. Dikarenakan kalimat Allah tu fi. Kalian jangan syirik kepada aku. Itu memiliki konsekuensi. Ada lawazimnya. Ada konsekuensinya. Meninggalkan syirik. Konsekuensinya harus bertawahid. Harus beribadah. Harus beramal. Harus mentaati Allah. Harus beriman. Wahai Wahajabah. Paham ya? Dan ini sering disebutkan dalam banyak riwayat. Sehingga jangan kemudian berpaku pada bahasa riwayatnya. Nah, yang penting nggak syirik, kalau nggak nggak ibadah, nggak apa yang penting nggak syirik saya. Lah, harus dengan ibadah. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada apa? Tanbih fakat supaya antumnya jangan uh, eh, Ayat. Qala rahimahullahu taala fa hadzal musyriku orang musyrik ini qad khalafa ma aradahu Allah taala dia telah menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dia min tauhidihi Suf, min tauhidihi dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa alla yusyrika bihi syai'a dan supaya dia jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang diinginkan oleh Allah. Tauhid dan tidak syirik. Tetapi, فَخَالَفَ مَا أَرَادَهُ Kemudian orang tadi menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dia. Fa'ashraka bihi ghairah. Kemudian dia pun berbuat syirik kepada selain Allah dalam perkara ibadahnya. Wahadihi hiyal iradatu syar'iyyatu diniyatu kama taqaddam. Inilah iradah syar'iyah diniyah sebagaimana yang telah lewat. Yang telah lewat itu pembahasan apa ya ikhwan? Hah? Yang telah lewat itu pembahasan apa ya ikhwan? Pembahasan hikmah syariah diniyah. Artinya apa? Maknanya sama. Inilah pengertian iradah syariah diniyah sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Kita baca dulu, nanti saya terangkan setelah itu. Qala rahimahullahu ta'ala. فبين الإرادة الشرعية الدينية wal iradatil kauniyatil qadariyah umumun wa khususun mutlaqah. Beliau mengatakan antara irada syariah diniyah dan irada kauniyah qadariyah ada umum dan khusus secara mutlak. Wa fi nazar. Wasawab umumun wa khususun min wajhin. Wah, ini banyak yang harus terangkan kalau ini. Yang benar bukan mutlak. Tadi umumun wa khususun min wajhin. Tapi katakan ya kawan, Sepantun jangan bingung. Di sini kita memiliki dua istilah. Iradah syar'iyah diniyah dan iradah kauniyah padariyah. Iradah kehendak syariah secara syari, diniyah secara din agama. Iradah, kauniyah, qadariyah, kehendak secara takdir. Paham ya? Kalau iradah syariah diniyah ini yang mengandung makna mahabbah. Apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dalam bentuk perkara ibadat, perkara taat, perkara keimanan, perkara tauhid, perkara sunnah. yang ini perkara-perkara dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iradah syariah diniyah yang mengandung makna mahabbah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sementara iradah kauniyah qadariyah inilah yang mengandung makna al-masyiah inal jumhur. Kalau mengatakan indal syukur. Ini yang mengandung makna al-masyiah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah dalam bentuk takdirnya. Perbedaannya iyalah satu perbedaan antara iradah syariah diniyah dan iradah kauniyah dia Yang pertama, kalau iradah syariah diniyah, ini hanya pada sesuatu yang dicintai dan diribai oleh Allah saja. Paham ya? Seperti keimanan, seperti e, ketaatan, ibadah, tauhid, sunnah. Sementara iradah kauniyah padariyah ada yang Allah cintai, ada pula yang Allah tidak mencintainya. Paham? Umum sifatnya. Yang kedua, kalau iradah syariah diniyah ini kadang terjadi, kadang tidak. Artinya tidak semua orang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Sehingga kadang terjadi, kadang tidak. Buktinya ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muahid, ada yang musyrik, ada yang sunni, ada yang mubtadi. Agar ada yang ahlu ta'ah, ada yang ahlu maksiyah. Menunjukkan yang namanya iroda syariah diniyah kadang terjadi, kadang uh, kadang terjadi. Adapun iroda kauniyah qadariyah pasti terjadi. Pasti terjadi. Paham ya? Sehingga sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi, itu namanya apa? Iradah kauniyah qadariyah. Sesuatu yang telah terjadi, itu ialah iradah kauniyah qadariyah. Tinggal dilihat sesuatunya. Allah cintai ataukah tidak. Paham ya? Kalau Allah mencintainya, maka dia syariah, diniyah, sekaligus kauniyah qadariyah. Kalau kalau ternyata sesuatu itu tidak Allah cintai, maka hanya iradah kaunia saja. Paham ya? Kalau kemudian ada perkara yang Allah cintai, keimanan, tapi belum terjadi. Namanya apa ya Pak? Namanya iradah syariah diniyah saja. Dan antara di sini. Paham di sini ya? Perbedaan antara iradah syariah diniyah dan iradah kauniyah qadariyah. Mafhum? Mafhum. Nah, di, diteruskan di sini. Pembahasan yang kedua. Dari kalimat umumun wa khususun mutlak. Kata malif, eh, kata syarih, bahwasanya antara iradah syariah diniyah dan iradah kauniyah qadariyah ada umum dan khusus secara mutlak. Ini fi nazar. Di sini ya ikhwan ada dua istilah di kalangan para ulama. Ada umumun wa khususun mutlak, ada umumun wa khususun min wajhin. Aturnya. Mudah-mudahan tentunya paham. Hmm, ini yang belajar akidah wasitiyah langsung mudeng. Hmm. Makanya diakhirkan setelah akidah wasitiyah ya karena ini banyak istilah-istilah yang harus dipelajari sebelumnya. Sehingga ya, ya sudah, nggak apa-apa, terangkan lagi aja. Biar faedahnya rame-rame ya. Kalau yang gini lali juga teman ini sendiri. Allah Baik. Ada umumun wa khususun mutlak yang bukan di sini sama uh, al-muallif. Apa artinya ya, Ikhwan? Ialah saya terus di sini. Fahuwa alladhi yajtami'ani fi matatin. Tamam? Wa yanfaridu ahaduhuma ولا ينفرد الآخر عن صاحبه نقاط ايه مثل الانسان والحيوان paham ya? ya pakai bahasa Arab saya ngerti pengertian umum dan khusus mutlak ialah sesuatu atau perkara yang yajtami'ani fi maddah. Dua perkara tadi berkumpul pada satu masalah. Kemudian salah satunya persendirian dari yang lain. Persendirian dari yang lain. Wala yanfaridul akhar an sahibihi. Sementara yang lainnya tidak bisa bersendirian dari temannya. Contohnya al-insan wal hayawan. Kalimat insan dan hayawan. Dua perkara ini insan dan hayawan ini berkumpul pada satu permasalahan, yaitu apa? Makhluk. Makhluk yang mending batu sama hewan, sama-sama makhluk. ah Hah? Syai'un hai هكذا متأكد ولا الشيء ناطق ها ها طيب إنسان dan حيوان ini berkumpul pada satu permasalahan. Syai'un hay. Sesuatu yang hidup. Insan. Sesuatu yang hidup. Hayawan. Sesuatu yang hidup. Ini yang namanya yajtami'ani fi maddah. Paham ya? Lah, saya jadi bingung sendiri akhirnya. Laba. Ada wahid. Kemudian, wayan farid wahaduhuma. Salah satunya sendirian. Dia sendiri. Wala yanfaridul akhran sahibihi. Sementara yang lainnya tidak tersendirian dari temannya. Bagaimana ya, kawan? Hah? Bagaimana ini? Jadi iya, bingung sendiri. Kalau insan, ini sesuatu yang khas dalam bentuk manusia. Paham ini? Ya? Dia ini la yanfaridu an sahibihi. Insan, insan. Sesuatu yang khusus. Paham ya? Sementara hayawan, Sementara hayawan ini apa namanya? faridu. Baik, yang yang yang ini. Kesendirian dan dia memiliki makna alinsan Apa namanya? alinsan terkandung pada kalimat hayawan tengah sebaliknya. Paham ya? Saya lagi. Saya lagi. Baik, umumun wa khusus mutlak. Dua perkara yang berkumpul pada satu madah, satu masalah, satu tema atau satu madah. Nah, seperti kalimat insan dan hayawan berkumpul pada sesuatu yang syai'un hayyun. Syai'un hayyun. Hay, sesuatu yang hidup. Baik. Insan hidup. Hewan, hewan-hewan juga hidup. Hah? Aja pak. Nah, Kota yang nanti kecil. Lata. Wayan farid ahaduhuma. Yang salah satunya yang farid. Dia bisa berdiri. Dan dia bisa memiliki makna yang lain. Di sini ya al-hayawan. Al, hayawan Yang farid dia dia berdiri sendiri dan dia bisa memiliki atau mengandung makna, mengandungi makna pada uh, kawan dia tadi. Insan itu dikatakan juga sebagai hayawan. Nah, insan dikatakan sebagai hayawan. Kalimat manusia, menungso, ini dikatakan sebagai hewan. Dia demikian. Insan disebut oleh mereka dengan istilah hayawanun nafid. Hewan yang bisa ngomong. Hah? Hayawanun nafid. Ini pengertian yanfaridu ahaduhuma. Yang satu ini. Wala yanfaridu al-akhar an sahibi. Sementara yang lainnya tidak bisa sendirian dari temannya. Insan. Insan ya insan. Hewan tidak bisa dimasukkan dalam makna insan. Paham tak? Lafaz. Ini yang umumun wa khususun mutlak. Kemudian ada pun yang umumun wa khususun min wajhin. Saya, saya punya Yang namanya umumun wa khususun mutlak. Dua perkara yang berkumpul dalam satu makna. Syai'un hai ini madah yang mutafak alaiha. Kemudian salah satu dari dua perkara ini dia mengandung makna yang lain. Paham ya? Sementara makna yang lain itu tidak mengandung makna dia. Paham tidak? Hayawan, kalimat hayawan itu lebih umum. Dia mengandung makna insan. Kalimat insan itu masuk dalam pengertian hayawan. Karena insan hayawanun Nafik, yang, yang, yang bisa berjalan. Insan sendirian dia. Tidak bisa mengandung anak hewan. Paham Itu pengertian mutlak. Adapun yang umumun wa khususun min wajhin ialah yang bukan di sini alladhi yastami'ani fi maddah wa yanfaridu kullu wahidin huma fi marn ukhra yastami'ani fi maddah wa yanfaridu kullu wahidin minhuma fi madatin ukhra. Ah. Dua perkara yang berkumpul pada satu madah, satu masalah. Kemudian wayan faridu kullu wahid minhuma eh, fi madan ukhra. Masing-masingnya berdiri sendiri pada masalah yang lainnya. Diri sendiri pada masalah yang lainnya. Contohnya apa ya kawan? Contohnya ialah iradah syariah dan iradah kauniyah. Ini umumun wa khususun Bagaimana keterangannya? Kita baca sekarang di sini. Beliau mengatakan yastami'ani fi haqqil mukhlisil muti' Dua-duanya irada syariah dan kauniyah berkumpul pada hak seorang yang mukhlis dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini contohnya. Berkumpul pada al-muti' seorang yang telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kedekatan kumpul? ya ini pada orang ini ada iradah syariah juga ada iradah kauniyah. Ada iradah syariah dikarenakan yang namanya taat, perkara ketaatan bagaimana ya Pak? Dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, dan dikatakan padanya ada iroda kauliyah sebab dia telah melakukan ketaatan tadi. Yakni telah terjadi ketaatan tadi. Sehingga ada pada dia irada kauniyah pada dia. Paham ini? Paham ini? Dari sisi syariahnya dikarenakan ketaatan itu perkara yang syar'i. Dari sisi kauniyahnya dikarenakan telah terjadi. Paham ini? Ini yajtami'ani fi maddah. Berkumpul pada satu permasalahan. Kemudian. Watan faridul watan faridul iradatul kauniyatul qadariyatu fi haqqil fi haqqil asi dan iradah kauniyah qadariyah ini sendirian pada haknya seorang yang bermaksiat Seorang yang bermaksiat. Ada kaunia. Al-asi. Dia sendirian. Sendirian dalam artian tidak ada pada dia syariahnya. Kenapa dikatakan tidak ada syariahnya ya Pak? Sebab kemaksiatan tidak diridhai oleh Allah. Sehingga hilang dari dia iradah syariah. Paham ya? Paham ya? Gak ada. Terus kenapa dikatakan ada iradah kauniyahnya? Sebab dia telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham ya? Dia telah melaksanakan kemaksiatan. Artinya telah terjadi kemaksiatan tadi. Telah terjadi ialah kauniyah. Ya, kan? kemaksiatan itu bukan syariah. Sehingga bagaimana? Sehingga hanya semata-mata kauniyah saja. Paham ya? Ini pengertian irada kauniyah sendirian pada haknya orang yang asli. Terus sekarang bagaimana? Irada syariah sendirian pada apa? Tidak disebutkan di sini sama beliau. At. Negara asal. Hah? Imanu Abi Jahlin. Lata. Tamam? Dia sendirian pada iman Abi Jahl. Keimanan Abu Jahal. Perkara keimanan syariah atau bukan? Hah? Bukan keimanan. Syariah. Kenapa syariah ya, Pak? Kenapa syariah? Sebab yang namanya iman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Saya bingung. Pokoknya yang namanya syariah sesuatu yang mencintai. Paham ya? Maka iman dikatakan syariah. Sekarang saya mau tanya, apakah terjadi hal tersebut pada Abu Jahal? Hah? Tidak terjadi. Abu Jahal mati apa ya, Pak? Mati kafir. Maka pada diri Abu Jahal tidak ada irodah kauniyah. Hah? Gimana? Enggak artinya dalam artian enggak, enggak, enggak terjadi keimanan lagi. Sehingga tidak ada iradah kauniyahnya. Yang ada hanya semata-mata iradah syariah saja. Paham ya? Enggak terjadi kok. Kalau terjadi keimanan, eh, namanya kauniyah. Kalau enggak terjadi. Dalam keadaan iman perkara syar'i, hanya semata-mata syariah saja. Paham ya? Paham ya? Ini pengertian bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Yani, dua perkara ini berkumpul pada satu bab. Paham ya? Kemudian masing-masingnya itu berdiri sendiri. Tidak ada yang lebih umum daripada yang lainnya. Paham ya? Ini yang namanya min wajhin. Adapun umumun wa khususun mutlak dua perkara yang berkumpul pada satu, satu bab, satu masalah Kemudian salah satunya itu lebih umum daripada yang lainnya. Paham ini? Lebih umum daripada yang lainnya. Sehingga yang lebih umum itu mencakup makna yang lain, sementara yang, yang lain tidak mencakup makna temannya lagi. Bagaimana ini? Paham ini? Loh. Paham ini? Sehingga pada pembahasan iroda syariah diniyah dan iroda kauniyah riyah hanya apa namanya uh, yang, yang yang yang benar ialah bainahuma umumun wa khususun min wajhin bukan mutlak. Sehingga kamu katakan ya kawan pada ucapan muallif fa bainal iradati syar'iyyati diniyah wal irada kauniyah qadariyah umumun wa khususun mutlak kamu katakan fi nazar wasawab bainahuma umumun wa khususun min wajhin Hmm. Paham Saya Has. mana? Tidak pada pembahasan ini, pada pembahasan irad syariahnya. Gimana? Tidak, dari mana kesannya itu? Sesuatu yang keluar dari masyarakat Allah. Dari contoh yang mana? Contoh ini. Iman saja Lah. Kalau anda mengatakan masyiatullah, itu namanya takdir. Takdirnya Allah SWT. Tidak ada yang bisa keluar dari takdirnya Allah SWT. Tetapi, kalau misalnya mengatakan ada yang bisa keluar dari syariat Allah SWT. Beda ya kenapa beda? Ada gak? Ayo. Bukan sekedar contoh. Contoh. Hah? Kalau nyata ya kelas, maka ada ya. dia syariah diniyah dan kauniyah ya. Contoh, kita kan tahu, kita kan tahu Abu Jahal itu kafir. Ya kan? Dengan nas yang wawah kita mengetahui Abu Jahal, wa Abu Lahab, wa Abu Talib mati kafir. Eh, semuanya Allah mengendaki pada hamba-hambanya perkara keimanan. Nah buktinya Rasulullah SAW mendakwai mereka semua pada perkara tauhid. Abu Jahal tidak awal pada perkara tauhid. Abu Lahab juga demikian. Abu Talib juga demikian. Padahal ya halal. Nah, iya, iya. Nah, iya. Menunjukkan apa? Allah menghendaki pada hamba-hambanya semuanya mukminin, semuanya muwahhidin, tetapi itu syariah. Bukan takdirnya Allah swt Karena dia syariah, maka ada yang mukmin, ada yang ganggu. Gitu loh. Paham Sehingga Allah menghendaki pada semua umat yang ada ini keimanan. Tetapi ada yang kenyataannya mati kafir. Berarti ini hanya ada irata syariah saja. Pada diri Karena Allah menghendaki mencintai keimanan pada orang tersebut. kau tadi tidak ada. Nyatanya apa? Yang tidak hasil. Dia mati kafir. Ya kalau. Berarti Kesimpulannya, ada yang keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wow. Ayo. Sekarang masa begini akan apa, Beb? Sekarang itu ialah definisi yang dipakai oleh para ulama. Apa pengertian bainahuma umumun wa khususun mutlak Bagaimana pula pengertian bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Definisinya yang disebutkan uh, tadi itu. Sehingga jika uh, eh, Anda terapkan dalam bab ini diterapkan pada pada kaidah yang mana? Yang yang kedua ini yang yang di apa? Nah. kalau kalau dia nggak demikian ya apa? Kalau kau niat, pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu, arah syai'an dan itu adalah perkara ini, pasti terjadi. Tidak jadi itu. Takdirnya Allah kok. Gimana bisa bisa luput? Tidak. Iya. Eh? Nah, iya. Untuk memahami ya kawan, yang namanya irodah kauniyah kodariyah itu ialah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir pasti hati ya akhi. Tidak bisa luput. Paham ya? Kalau iradah syariah diniyah, ya perkara syariat. Perkara syariat, perkara, perkara din, perkara agama. Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudeng? Mudeng orang? Eh? Paham ya, Fabel Eh? Anda ke Fabel Sebentar, saya baca dulu, baru saya, eh, saya tanya. Beliau mengatakan, Fafham zalik. Fahami masalah ini. Dan bihi. Kamu akan selamat dengan ini. Min jahalati arbabil kalam. Dari kejahilan-kejahilan ahli kalam, ahli filsafat. Watabi'ihim. Dan yang mengekor mereka. Kerucu-kerucu mereka. Mereka ini khonabidina azakumullah, arkabul kalam hada, ahli kalam ini. Mereka mengatakan bahwasanya iradahnya Allah itu cuma satu. Iradah wahidah qadimah. Itu harus diterangkan lagi. Uh. Takadam di syarh uh, al-wasitiyah. Faliyundur ila al-kitab insyaAllah. Satu kehendak saja. Tidak ada istilah kauniyah. nggak ada istilah syariah. Satu iradah sekali berkehendak untuk semuanya sudah gitu maunya mereka ini. Hah? Ini dogo urusannya. Dan yang mengucapkan yang pertama kali mengucapkan demikian ini dan yang masyhur ialah Abdul Hasan Al Ash'ari yang kemudian menjadi pelopor aliran Ash'ariyah. Dia ini menukil dari tiga orang sebelumnya al Karafisi, wa Dawud al-Zahiri, wa Sulaiman bin Harb. Tiga ya, kawan. Abu Hasan uh, al-Ash'ari hada, dia ini menukil dari al Karafisi, al Karafisi, Sulaiman bin Harb, dan Dawud bin Ali al-Zahiri. Pendapat yang tadi, Allah hanya memiliki satu kehendak yang kecil yang azali. Satu kehendak langsung borongan begitu. Untuk semua yang ada ini. Semua yang ada sampai yang kiamat. Sekali kehendak. Hah? Jangan tahu macam-macam. Nah, biar mau saya harus mau nggak mau ya diterangkan lagi yang saya bahas kemarin. Nah, kalau kita ingin merenung, kamu baca ayat Allah SWT Taala, "Ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah fayakun, maka dia jadi. Kalimat idza lil dzarfiyah menunjukkan waktu mustaqbal. Kamu renungkan itu. Nah, nanti kamu akan tahu pejatnya omongannya ahli filsafat. Hmm. Baik untuk lebih memahami irada kauniyah qadariyah, irada syariah diniyah dan keterkaitannya. Hendaknya akan fadil. Ah. Talabul ilmi syar'i atau ghairu syar'i? Syar'i. Allah ibarat Mencari ilmu itu perkara yang syar'i. Allah mencintai uh, tindakan mencari ilmu. Ada seseorang dia betul-betul telah menjalani masa-masa tolabul ilmi, masa-masa mencari ilmu. Pada dia ada iradah apa ya Afana Fadil? Pada dia ada iradah syariah. Bas. Saja. Dan kau niat. Baik. Dikatakan ada padanya ir syariah dari sisi mananya ini? Dari sisi dari sisi talabul ilminya. Sebab amalan talabul ilm mencari ilmu perkara yang syar'i Allah mencintainya. Paham? Syar'i ya ikhwan. Dikatakan kauliyah dari sisi mana ini? Sebab telah terjadi. Sebab telah terjadi. Apa ini? Jundi datang ke Masjid Ilmu sekarang ini. Dia hadir. Pada dia ada iradah syariah dan kauniyah. Syariah dikarenakan telah berilmu menghadiri majlis ilmu perkara syar'i. Ya apa ya? Dan telah terjadi kauniyah. Berarti Allah telah menafirkan pada jundi hadir pada majlis ilmu. Dari paham ini? Hah? Paham? Sulaiman. Ha. Hmm. <coughs> Main togel. Tahu togel ya? Judi. Syari atau ghair syari. Perkara yang tidak Allah syariatkan. Bahkan Allah membencinya. Paham ya? Oh, mentok atau kilada garis syari. Tiba-tiba ada di warung sebelah orang yang togel. Main judi dia. Pada dia ada iroda apa? Saja. Ada pada dia iroda kaunia saja. Kenapa? Sebab telah terjadi. Ada orang yang main judi, main togel di warung sebelah. Berarti Allah telah menakdirkan pada dia main togel. Syariahnya tidak ada syariahnya ya kawan. Sebab yang namanya persudian tidak dicintai oleh Allah SWT. Ada paham? Mafu. Salah. Nah, Saifullah. Nah. Hmm. Kekufuran. Kau ni ya. Isi baru. <coughs> tenang, tenang, tenang. Kekufuran. Perkara yang syar'i ataukah tidak? Perkara yang tidak syar'i. Sebab kekufuran Allah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Mafhum. Baik. Ha. Eh? nanti jawabannya sama kayak tadi. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya atau apa? Nanti jawabannya sama. Yang lainnya salah, yang, lainnya yang lain jangan, yang lain. Semua Kalau saya tahu juga bakal paham nanti insya Allah. Eh, cuman tiga, tiga contoh toh. Kumpulnya syariah diniyah, kauniyah sendiri, uh, kauniyah kode sendirian, tinggal satu contoh lagi. Syariah diniyah sendirian. Faham maksudnya? <laughs> Faham sudah? Hah? Sudah faham? Sudah Hah? Allah ya Kalau sudah faham sudah, jangan kita lagi. Tanya juga jawabannya segitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini karena bidin azakumullah Ini harus hmm, diperhatikan. Nah, ini soal apa? هذا مهم tahu ada yang jawab kufru Abi Bakrin kekufuran Abu Bakar padanya ada iroda apa Su'ain kufru Abi Bakrin kekufuran Abu Bakar padanya ada iradah apa? Syariah. Loh kok syariah? Sekarang saya mau tanya, kekufuran. Hah? Loh kok kau ya? Terjadi berarti. Loh, sekarang saya mau tanya, Abu Bakar itu mati dalam keadaan Islam ataukah mati di atas kekufuran? Kalau kata dia muslim sebagai seorang sahabi. Hah? Sekarang saya tanya, apa dia ada yang ada apa? Kufru Abi Bakar. Kekufuran Abu Bakar. Ah, kan? Aku nggak nanyakan keimanan keimanan dia. Yang saya tanyakan sekarang kekufuran. kekufuran Abu Bakar Siddiq. Siapa yang bisa jawab dari ahli Anda ya Umar. Hah? Tidak ada dua-duanya. Agar? Ya kan? Aywa, Allah farasika fana Umar. Dua-duanya tidak ada. Dari sisi syariah tidak. Sebab kekufuran bukan perkara yang Allah cintai. Tidak ada pada dia syariahnya. Kauniyah juga tidak ada. Kenyataannya apa? Tidak terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Sehingga al-iradatan dia, Dua-duanya tidak ada pada contoh yang satu ini. Paham ya? Ayo, sehingga terkadang dua-duanya ada, terkadang dua-duanya tidak ada, terkadang hanya ada syariah saja, terkadang ada kauniyah saja. Aku itu yang namanya bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Jadi soal. Allah akan. Hati-hati. Hati-hati ya kalau hafal. Ayo Allah. Jangan lagi, jangan lagi omongannya. Jangan lagi omongannya. Yang tanya sekarang apa? Nah, iya. Terus? Saya mau tanya. Mungkin atau nggak mungkin? Loh. Sekarang mungkin. Dulu yang yang yang, yang sekarang bukan bukan sekarang ini. Mungkin tidak? Memungkinkan tidak? Uh, ah, ketika itu uh, Abu Jahal apa namanya uh, uh, iman. Saya mungkin, tetapi Allah Taala tidak memudahkan asbabnya. apa? maka dia kafir. Paham? Kufur Abi uh, eh, Al Bakar Siddiq. Itu bukan perkara yang mustahil, perkara yang memungkinkan, tetapi Allah mentakdirkan Abu Bakar Siddiq bukan orang yang kafir, tapi di sana mukmin. Paham ya? Ayo masuk dalam bab ini. Iradahnya Allah ya, Ikhwan. Allah berkehendak itu pada bab-bab yang mungkinat, yang mungkin terjadi. Ada perkara yang mustahilat, perkara yang mustahil, tidak ada pada dia uh, apa namanya kudratullah atau irsanya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang wabah. Sama Walak. Menurut saya nggak mungkin itu <laughs> loh kalau kir. Mungkin. Perkara yang mungkinat bukan perkara mustahilat. Namun kemudian ternyata Allah apa namanya menafsirkan yang lain. Akhar. Ah. Iya. Faham ini ini. Irada syariah, irada kauniyah. Mudah? Ayo. Setengah hati. Ada bau sama. cinta. Iya perkara yang mungkin. Ada yang tanya, apakah uh, apakah gimana? Gimana pertanyaannya? Keimanan Presiden Amerika sekarang ini. Syekh mungkin atau ke syekh mustahil? Kita jawab ya, Pak. Perkara yang mungkin. Itu masih hidup. Syekh mungkin. Terus kita katakan pada dia sekarang ini ada iradah syariah untuk contoh yang antum sebutkan tadi. Paham ya? Keimanan Presiden Amerika. Perkara keimanan itu syariah. Allah mencintai ini. Allah menghendaki pada Presiden Amerika, Presiden Belanda, Presiden apa namanya Udo, Inggris atau semisalnya. Allah menghendaki pada mereka semuanya perkara iman, perkara hidayah, perkara taufik, nah, perkara syar'i. Apa yang terjadi sekarang ini? Belum terjadi. Sehingga untuk kauniahnya belum ada. Jadi bang, hewa, sama, Nah. Ahad. Yang mustahil. Seperti. Hmm. Apakah Allah menghendaki terciptanya sesuatu yang sebesar dirinya? pak, Jawabannya gimana? Loh, loh. Minta contoh artinya nggak perhatian. Tadi kan antum ah, kan tanya, apa contohnya e, perkara yang e, e, irodah dalam perkara yang mustahilat? Perkara yang mustahil. Yani, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki terciptanya sesuatu yang sebesar dirinya? Jawabannya gimana? Begitu. Loh, gimana Katanya, dikatakan tadi, iradahnya Allah itu pada perkara yang mungkin saja. Loh, kan? Itu babnya, bab mungkinat, bukan bab mustahilat. Kudratullah dalam perkara mungkinat, bukan pada perkara mustahilat. Nah, anda, anda salah dalam jawab seperti ini. Jawabannya bagaimana ya, Pak Yahya? Al jawab ya ikhwan, ini pertanyaan salah dari awalnya. Buan. Nah, iya. Jangan dijawab. Tanya sifat berdoa Allah SWT. Ayo. Jadi paham ya? Jangan dijawab ya ikhwan. Kalau kamu ditanya sama orang seperti itu, ah bagaimana? Ini kamu tuh salah bikin pertanyaan. Begitu. Terus biar, ini jawabannya. <laughs> nah, Allah Akan ya sebab kudratullah dan juga iradahnya itu hanya dalam bab perkara-perkara yang mungkin. Perkara yang mustahil tidak. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ini yang bisa lihat dalam, eh, dalam dalam syarah Tahawiyah karya Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ketika membahas masalah ini beliau mengatakan hada soal fasidun min aslih. Ini pertanyaan rusak dari asalnya. Fala bijab. Fala bijab alih. Kamu jangan jawab dia. Kalau yang ini apa yang namanya, lagi. <laughs> Kalau ini apa yang namanya? Siapa ini? ini dari saya ya, bukan dari beliau. Allahumma musta'an. Paham insyaallah ya? Jangan pakai begitu-begitu ya kan Jangan pakai berarti berarti berarti. Pas kita contoh aja. Paham? Saya belum pernah mendengar adanya seorang yang membahas seperti itu. Ada irda yang ketiga. Allah alam apa itu. Ala hal kita bahas Sesuai dengan apa yang dibahas oleh para ulama. Pas agar jangan terlalu di uh, digali yang lebih dalam lagi. Ini terprosok dalam apa yang masih inginkan. Tapi ini khanabatina azakumullah berkaitan dengan permasalahan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang sangat riskan, perkara yang sangat rumit. Hada huwa wallahu a'lam Jadi Ya, nanti nggak terus. Iya, belum selesai kerjanya. Allah Subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa